Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Naam barakallahu fikum syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih yang mana terakhir kita ambil masih seputar kias masih seputar pembahasan kias dan sudah kami sebutkan bahwasanya kias itu adalah hujjah selama kiasnya kias yang sahih kias yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah nah seperti itu adapun kias yang batil kias yang fasid itu adalah kias yang dikenal dengan kias iblisi atau kias yang sumbernya dari iblis karena pertama kali yang membuat kias yang fasid adalah iblis laknatullah alaih. Awalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias yang rusak kias fasid adalah iblis laknatullahi alaih. Naam. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Wa kadzalikal qiyasu fil umur syar'iyyah. Demikian pula ada kias di dalam perkara-perkara yang syar'i. Katsirun aidan dan banyak juga contohnya. Famin dzalika di antaranya sa'alatum ra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ummiha annaha nadarat an tahujja falam tahut hatta matat. Ini penting sekali perhatikan baik-baik. Bahwasanya ada se seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibunya yang ibunya bernadar untuk berhaji. Namun belum sempat haji sudah meninggal dunia. Ingatkan ya, bernadar untuk berhaji, belum sempat haji sudah meninggal dunia. Afa ahujju anha? Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk ibuku yang sudah meninggal? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya boleh. Ini termasuk dalil bahwasanya amalan kebaikan yang kita lakukan yang kita masih hidup ini, kita niatkan untuk ibu kita sudah meninggal atau bapak kita sudah meninggal selama mereka muslim atau muslimah sampai insyaallah pahalanya. Paham ya? Ini ada dalilnya. Adapun yang tidak disyariatkan seperti bacaan-bacaan Yasin, bacaan Al-Fatihah atau yang lainnya tidak sampai karena ghairu masyru' dari syariatkan. Adapun amalan dalilnya ada. Nah, barakallahu fikum jelas sekali ini. Apakah boleh aku berhaji niatkan untuk ibuku yang sudah meninggal? Naam kata Allah, "Na'am." Di dalam hadis yang lain disebutkan juga, "Na barakallahu fikum, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat." Nah, ya Rasulullah ibuku meninggal mendadak. Dan aku yakin kalau seandainya dia bisa bicara, niscaya dia akan sedekah. Apa atas sedekah anha? Apakah boleh aku bersedekah diniatkan oleh ibuku yang meninggal tadi? Kata Rasulullah, "Na'am, boleh." Menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum yang dinaskan ada dalilnya sampai. Yang tidak ada dalilnya tidak sampai. Walaupun mereka mengerahkan na'am barakallahu fikum fatwa-fatwa ulama atau kata mereka nukilan ini nukilan itu, namun apa? Nah barakallahu fikum al-hujjah al ma'ad dalil. Nah, yang namanya argumen itu bersama dalil. Nah barakallahu fikum. Wa qala ini kiasnya perhatikan kiasnya. Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadiyatah? Qalat na'am, qala uqdullah. Ini kiasnya, perhatikan baik-baik. Kan ini perempuan ini tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nih ibuku bernadar untuk haji, tapi belum sempat haji dan meninggal?" apakah boleh aku berhaji niatkan untuk ibuku? Kata Rasulullah, iya. Nah, setelah itu Rasulullah menggunakan kias. Bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu yang membayarnya? Yang menunaikan hutang tersebut? Eh? Nah, kalau Rasulullah perempuan tadi mengatakan iya. Rasulullah mengatakan qala Abdullah, kalau begitu tunaikanlah hutang Allah. Karena dia bernadar seakan-akan dia berhutang kepada Allah taala, ingin melaksanakan haji tadi itu. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat yang lain bahwasannya apa? Bahwasannya hutang hamba kepada Allah Taala lebih berhak untuk ditunaikan. Apa maksudnya? Di sini kiasnya paham enggak sih pendalilannya? Nah, barakallahu fikum, kalau ibumu aja punya hutang kamu menunaikannya, apalagi kalau hutang kamu atau hutang dia kepada Allah taala, lebih berhak untuk ditunaikan itu loh. Paham ya? Ini kias masuk dalam kias aulawi juga bisa, Intinya ini masuk dalam kias. Paham maksudnya? Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau ibu kita ada punya hutang kita tunaikan, kita bayarkan kalau meninggal. Apalagi kalau hutangnya itu hutang antara hamba dan Allah taala gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. ada qiyasun ini kias, Qiyasul qadha fi dainillahi kal qadha fi dainil makhluk, ya kan? kias untuk membayar, menunaikan hutang kepada Allah taala itu seperti apa? Seperti menunaikan hutang terhadap makhluk. Apa maksudnya ini ya? Insyaallah ya. Nah, ini mudah sekali. Satu lagi atau berikutnya. Ja'a Arabiyun ila Nabi. Arabi itu Badui, zamannya Al-Arab. Ya kan zamannya adalah Al-Arab. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang Badui ini bertanya karena biasanya Badui itu kebanyakan pengembala mau pengembala kambing atau pengembala onta. Jadi orang batu ini nanti nah barakallahu fikum bertanya tentang anaknya. Ini istriku melahirkan kok anaknya hitam. Padahal enggak ada tanda-tanda yang lain istilahnya, paham ya? Mungkin dia putih, istrinya putih, tapi kok anaknya hitam? Kok bisa? Curiga. Nah, si lelaki ini curiga jangan-jangan istriku berzina gitu loh. Ternyata tidak. Terkadang yang namanya keturunan itu seperti itu. Bisa jadi misalkan ya barakallahu fikum suami istri anaknya lah eh, kemudian punya anak, anaknya itu enggak mirip bapaknya, enggak mirip ibunya. Ada enggak seperti itu? Tapi mirip kakeknya. Mirip kakeknya atau mirip intinya keluarga yang lainnya. Yang jelas masih kekeluargaan. Itu mungkin itu loh. Nah, kita lihat. Faqala kemudian Badui tadi berkata, "Inna imra'ati waladat ghulaman." Inna imra'ati waladat ghulaman aswada. Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak lelaki yang berkulit hitam. Ka'annahu yu'arridu bi zina Seakan-akan orang Badui tadi itu, suami tadi, seakan-akan menuduh istrinya itu berzina itu mencurigai istrinya berzina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah mengatakan, "Halaka min ibilin?" Apakah kamu punya unta? Ini bayangkan Rasulullah menggunakan kias ini Apakah kamu punya onta? Qala na'am, iya aku punya onta. Qala fama alwanuha? Onta-ontamu itu warnanya apa? Qala humrun, warnanya merah. Naam. Qala hal fiha min awraq? Apakah ada di situ onta yang na barakallahu fikum yang warnanya abu-abu? Maksudnya warnanya itu tidak merah gitu, ada yang lain warna lain. Qala inna fiha lawurqan. Naam, ada di situ yang warnanya keabu-abuan. Qala fa anna ataha Dari mana muncul eh unta yang apa? Yang warnanya abu-abu padahal untanya yang lainnya merah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Qala hal fiha na'am. Kemudian apa? Maksudnya maksudnya ini, maksudnya kok bisa gitu loh, untanya warna merah kok anaknya bisa warnanya ada yang abu-abu. Kok bisa gitu loh. Nah, padahal apa? Padahal bisa dikatakan kalau seharusnya kalau merah ya anaknya merah gitu loh. Nah, ini maksudnya hewan ini ya, hewan. Dikiaskan dengan unta tadi agar si badui tadi berpikir. Qala asa an yakuna naz'uhu 'irqun. Badui tadi mengatakan bisa jadi itu bersumber dari keturunan-keturunan yang lain. Maksudnya bersumber dari mungkin na'am barakallahu fikum pejantan yang lain yang warnanya lain selain merah gitu loh. Na'am barakallahu fikum atau intinya dari keturunan-keturunan unta yang lain yang warnanya bukan merah. Apa maksudnya? Naam. Qala wa hadza 'asa an yakuna naz'uhu Naam irqun. Artinya apa? Wa hadza asa an yakuna naz'ahu irqun. Maksudnya ini juga anakmu ini bisa jadi apa? Dia keturunan dari keturunan-keturunan yang lain. Mungkin nenek neneknya atau kakek-kakeknya bisa jadi seperti itu. Jadi enggak usah meragukan tentang keberadaan istrimu. Nah, itu maksudnya gitu. Maksudnya ini kias. Kias ya, terkadang antum punya sapi aja ya sapi barakallahu fikum, sapinya warnanya Masya Allah metal warnanya. Warnanya metal, tapi metal itu ya warnanya merah itu. Ternyata anaknya putih. Paham ya? Mungkin mungkin bisa jadi mungkin ada keturunan-keturunan yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini juga gitu. Eh, bisa jadi anakmu ini eh, masih memiliki garis keturunan dengan nenek-neneknya atau kakek-kakeknya. Jadi bisa jadi kakeknya atau nenek itu ada yang warnanya yang kulitnya kulit hitam misalkan. Seperti itu. Jadi jangan na barakallahu fikum menuduh dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Di sini syahidnya kias, dikiaskan. Nah, barakallahu fikum dikiaskan dengan apa? Untuk mendekatkan pemahaman Badui tadi dengan unta. Nah, unta saja terkadang warnanya bisa berubah-ubah, ya kan anaknya enggak merah terus. Nah, bisa jadi ini anakmu ini keturunan apa? Keturunan atau mirip dengan kakeknya misalkan, atau mirip dengan neneknya. Ini antum soal nyaksikan terkadang ya. ya suami istri Anaknya itu nggak mirip sama sekali, nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya. Ternyata, tapi ternyata mirip sama kakeknya kadang gitu. Ya kan? Seperti itu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu lakuma. Nah, Rasulullah nggak mengatakan langsung ini anak kalian berdua itu nggak ngomong gitu. Jadi ketika Rasulullah dikabari seperti itu, Rasulullah nggak mengatakan ini anak kalian berdua. Nah, saya maksudnya itu dari keturunan kalian berdua itu nggak ngomong kayak gitu. Memang anaknya mereka berdua, cuman nggak mengatakan ini benar-benar keturunan kalian berdua. Maksudnya warnanya itu ya. Walau qala al lakuma laqala ar na'am. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan al lakuma, anak ini memang na barakallahu fikum ya, anak kalian berdua. Laqala ar-rajul na'am, niscaya laki-laki mengatakan iya. Radina billahi wa rasulih. Aku kami ridha kepada Allah dan Rasulnya. Lakin aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yut'an nam an apa? Eh, an yutamina ar-rajul. Akan tapi Rasulullah SAW menginginkan agar laki-laki itu tenang. Maksudnya Badui tadi biar tenang gitu loh, enggak enggak kaget itu loh istilahnya. Nah, ingin Rasulullah tujuannya itu. Lakin arada Nabiyyu SAW an yutamina ar-rajula. Akan tapi Rasulullah SAW menginginkan agar laki-laki tadi tenang. Fadaraba lahum mathalan yunasibuhu min bi'atihi bi tariqil qiyas. Naam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh kepada badui tersebut dengan contoh yang cocok yang sesuai dengan lingkungannya. Nah, bi'ah itu lingkungan, lingkungan hidupnya. Karena biasanya kalau badui itu kan kebiasaannya hidup sama onta, sama kambing. Jadi permisalkan dengan permisalan yang cocok itu loh, yang sesuai. Dengan cara kias, bahwa Arabiyun, padahal dia badui, layak ya'rifu illal ibil. Dia nggak tahu kecuali onta saja tahunya. Nah, fakatan ar-rajul akhirnya laki-laki pun tenang laki-laki tadi badui tadi tenang. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum wa barakallah qiyas itu selama qiyasnya sahih adalah hujjah. Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Kita kita lewati semuanya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir ini karena biar besok masuk pantun yang baru. Wal aqlu aidan yaqtadi al qiyas. Secara akal saja itu juga mengharuskan apa menerima qiyas binaan dibangun ala annana na'rifu anna syari'ata kamilatun min kulli wajhin dibangun di atas pendapat bahwasanya kita semuanya tahu bahwasanya syariat itu sempurna dari seluruh sisi paham ya syariat itu sempurna dari seluruh sisi muhkamatun min kulli wajhin dan semuanya jelas dan gamblang dari seluruh sisi wal kamilu al muhkamu la yatanaqad yang namanya sempurna kemudian jelas dan gamblang tidak akan saling berkontradiksi. Paham ya? Tidak akan saling berkontradiksi. Sudah kita lewati dulu kan cara-caranya. Kalau ada dua dalil kok kelihatannya dohirnya kontradiksi, pertama kali disinkronkan, digabungkan. Jamak kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jamak, dilihat duluan mana antara dalil pertama dengan kedua. Paham ya? Kalau ternyata kok dalilnya kok duluan yang nah barakallahu fikum yang pertama yang kedua datang belakangan mungkin ada nasikh dan mansuh kalau nggak bisa dinasih, nggak dimansuh berarti nanti menggunakan tariqah apa? Ar-rajih wal marjuh. Paham ya? Kalau nggak bisa lagi maka tawakuf dan tawakuf jarang sekali jumpai. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat. Wa ma'lumun anna at-tafriqa bainal mutamasilain awil jam' baina mukhtalifain tanaqudun. Dan sudah diketahui bahwasannya mengisahkan atau membedakan antara dua sesuatu yang sama, dua sesuatu yang sama dibedakan atau menggabungkan antara dua sesuatu yang berbeda, tanakut, bertentangan. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini namanya kontradiksi. Dua sesuatu yang sama kalau dibilang beda, kontradiksi. Dua sesuatu yang berbeda kalau dibilang sama, kontradiksi. Fal muttafiqani la budda an yakuna hukmuhuma wahidan hatta tattafiqu syari'atu. Maka dua sesuatu yang sama itu mengharuskan hukum keduanya pun juga satu. Ah, Nah, barakallahu fikum hingga apa? Hingga syariat ini benar-benar terkumpul dan satu. Wal mukhtalifan la budda an yakuna hukmuhuma mukhtalifan aidha. Sedangkan dua sesuatu yang berbeda itu mesti ya, mesti bahwasannya apa? Pasti bahwasannya hukum keduanya juga berbeda. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati kias kemarin memiliki berapa rukun? Empat rukun. Memiliki empat rukun. Kias itu boleh digunakan dan bisa ditunaikan manakala Nah, barakallahu fikum, hukum globalnya memiliki empat rukun tadi itu. Pertama al-asl, kedua al fara ketiga adalah al-ilah, keempat adalah al-hukum. Paham ya? Ada asalnya dulu sebagai patokan, ada far' cabangnya, baru ada ilah sebabnya, baru hukum muncul hukum. Paham ya? Hukumnya muncul. Seperti apa? Nam nabit. Nabit itu kenapa kok terkadang nabit diharamkan? Nabit ini far'. Paham ya? Far. Kenapa diharamkan? Sebelum diharamkan lihat asalnya dulu. Nah, eh, karena ternyata ilahnya itu memabukkan. Nah, langsung dikias dari asalnya itu khamr. Paham ya? Jadi ada far' itu nabi, asalnya apa? Khamr. Ilahnya apa? Memabukkan. Hukumnya haram. Empat ini baru tertemu. Ter, eh, barakallahu fikum terwujudkan. Paham maksudnya ya? Empat tadi ya, rukunnya al-asl wal far' wal illah wal hukm. Karena apa? Al-hukmu dairun ma'illatihi kaidah. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Sebabnya kenapa ini haram? Eh, nah, sebabnya kenapa ini kok haram? Kok hukumnya kok haram? Karena mabukkan. Paham ya? Dan seperti itu barakallahu fikum. Jadi ada faedah yang perlu diperhatikan, al-hukmu dairun ma'illatihi. Sebuah hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan ilahnya, alasannya tadi itu. Kemudian kaidah yang kedua apa? Nah, barakallahu fikum. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum bisa menghukumi karena punya gambaran, ya enggak? Kalau enggak punya gambaran enggak bisa menghukumi. Apa maksudnya? Di pojokan sana Bang Jo itu ada orang jual bakso. Rasanya enak sekali. Enggak pernah ngelihat, enggak pernah ke sana, enggak pernah mencoba, enggak pernah merasakan semisalnya antum nggak bisa kan menghukumi, "Oh enak," nggak bisa. Wallah alam. Paham ya? Karena apa? Karena menghukumi sesuatu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu. Paham ya? Antum misalkan dapat cerita sama dari teman antum misalkan, di sana itu ada si fulan. Si fulan itu seperti ini. Bagaimana keadaan dia? Hizbi. Langsung gitu? Kalau nggak tahu ya bilang wallah alam. Karena apa? Karena antum ketika menghukumi itu berarti punya gambaran gitu loh. Kalau nggak punya gambaran nggak bisa menghukumi. Paham ya? Gambaran itu bisa dilihat langsung atau melihat yang semisalnya atau melihat ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Kita nggak pernah melihat orangnya. Ya, misalkan si fulan, kita nggak pernah lihat si fulan. Cuma si fulan ternyata perilaku perbuatannya itu perilaku hizbiyah. Paham ya? Memiliki perbuatan-perbuatan perbuatan hizbiyin misalkan. Itu nanti bisa menghukumi. Paham ya? Karena ada gambarannya. Tapi kalau nggak punya gambaran, nggak punya pandangan, nggak nggak pernah melihat dia, nggak pernah melihat yang semisalnya, itu nggak bisa. Paham ya? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Naam seperti itu. Fal qiyasu idzan sabitun bil kitab sunnah fil al-kauniyah syar'iyyah. Jika demikian berarti qiyas itu telah datang dalam Al-Qur'an was sunnah pada perkara-perkara perkara-perkara kauniyah. Kauniyah itu berkaitan masalah alam semesta ya, was berkaitan masalah syariat. Wa kadzalika huwa sabitun bil aql. Demikian pula ditetapkan dengan akal. Wa amal muslimin alaihi ilal yaum dan juga inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Wa idal ghad dan hingga hari esok, eh, hingga akan datang. Li'annahu min kamil syariah karena yang namanya qiyas yang sahih termasuk kesempurnaan syariat wa syariatu la yumkin an yadkhulaha na'am naqsu. Yang namanya syariat tidak mungkin masuk padanya kekurangan. Gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.